segera dan berbukalah kalian dirayalah kalian semuanya karena melihat gila. Hadis ini jelas puasa awal puasa itu tergantung dengan hilal. Berhari raya itu juga tergantung dengan hilal. Fa'in humma alaikum fa'akmilu iddata salasina syabana. Kalau terkena mendung, maka sempurnakanlah puasa kamu sampai 30 hari. Ini menunjukkan bahwasanya puasa itu bisa 29 kalau terlihat hilal. Kalau nggak terlihat hilal, puasa itu adalah 30 hari. Yang perlu kita akan bahas di sini adalah <clears throat> sumu liruyati wa tiru liru'yatihi dua pendapat di antara para ulama apakah satu negeri ketika melihat hilal harus berpuasa semuanya ataukah setiap negeri punya ru'ya sendiri-sendiri kayak Saudi nah taruhlah hari Kamis dia melihat hilal maka dia berpuasa apakah orang Saudi yang melihat hilal itu mengharuskan orang Indonesia juga harus berpuasa karena orang Saudi telah melihat hilal ataukah masing-masing negeri punya hilal sendiri-sendiri. Kata orang Indonesia, enggak, anak nggak puasa. Lo kenapa anak nggak puasa? Karena anak nggak melihat di hilal. Uh, dua keadaan ini masing-masing punya dalil. Dalil yang dipakai oleh pendapat pertama, masing-masing eh, setiap Hilal sudah terlihat, maka seluruhnya harus berpuasa ketika itu. Seluruhnya harus berpuasa ketika itu. Ini beralasan dengan hadis sumu liruyatihi wa aftiru Berpuasalah domil hum, domil antum kepada seluruhnya. Sumu itu adalah berantum Berpuasalah kalian seluruhnya. Liruyatihi karena melihatnya hilal kalau andai kata Indonesia melihat hilal, maka seluruhnya harus mengikutinya. Begitu pula kalau andai kata Saudi melihat hilal, maka seluruhnya harus berpuasa atau harus berhari raya. Ini alasannya. Sumu diruyatihi wa aftiru diruyatihi. Adapun alasan yang atau pendapat yang kedua enggak karena setiap negeri Tiap negara itu ada ruya masing-masing. Saudi punya ruya, Indonesia juga punya ruya, Yaman juga punya ruya. Gimana alasannya? Alasannya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala Indah Muslim. Hadis Anas Indah Muslim. Uh, Anas uh, hadis Ibnu Abbas Indah Muslim. Ketika Quraisy ketika Quraisy dari negeri Syam melihat Hilal ketika itu uh, dia berpuasa hari Jumat. Lalu Jahid al Madinah datang kepada datang ke kota Madinah. Ibnu Abbas bertanya kepada Quraisy, "Antum puasa hari apa?" Katanya Quraisy, saya puasa hari Jumat. Fa'antum puasa hari apa? Wahai Ibn Abbas, saya puasa hari Sabtu. Quraisy mengatakan, saya melihat hari Jumat itu hilal. Maka saya puasa. Kata Ibn Abbas, lah, saya melihat hari Sabtu. Hakala Nabi Rasulullah SAW. Semisal inilah yang Rasulullah perintahkan kepada kami. Hadis ini rare sekali antara negeri Syam dengan negeri Saudi negeri Madinah itu saja beda hilangnya dan Ibnu Abbas tidak berpedoman dengan hilalnya Quraib atau Quraib tidak berpedoman dengan hilalnya Ibnu Abbas masing-masing berpedoman dengan hilal negara masing-masing maka ini menunjukkan bahwasanya setiap negara itu memiliki hilal sendiri-sendiri dan tidak mengharuskan hilal satu dengan hilal yang lainnya itu harus sama. Ringkasannya pembahasan ini memang panjang dan lebar. Yang kami katakan di sini sebagaimana katanya perkataan Syekh Soleh Ali Syekh dan juga perkataannya Syekh Ibnu Zainul Rahimahullah Ta'ala bahwasanya penentuan hari raya ataukah tidak itu hanya dikembalikan kepada pemerintah kita, pemerintahnya masing-masing. Selama pemerintah itu nam tidak membuat suatu yang baru dalam agama. Selama pemerintah itu berporos di dalam perselisihan yang ada, maka hendaknya kita mengikuti pemerintah Sebab ini termasuk bagian daripada usul min usuli ahli sunnah wal jamaah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam akidah wasitiyah al idu ma'al imam wal fitru ma'al imam berpuasa bersama pemimpin dan berhari raya bersama pemimpin. Itu masuk usul. Sebab kenapa dikatakan usul? Perbedaan hari raya masyarakat dengan pemimpin itu menyolok. Sehingga yang terjadi adalah apa? adalah keributan dan yang terjadi adalah ke apa namanya ketidak ketidak apa ketidaksamaan ya antara masyarakat dengan pemimpin itu satu wasilah akan terjadi yang tidak diinginkan oleh agama. E, hal yang semisal ini pula terjadi pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala e, ketika bersama Utsman Ketika Utsman di Mina, Utsman Affan di Mina, beliau dari Madinah ke kota Mina seharusnya sholatnya di Kosor. Ibnu Abbas karena Musa dekat di Kosor. Ibnu Abbas ditanya, apakah sholatnya di Kosor atau disempurnakan? Ibnu Abbas jawab di Kosor sebagaimana sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi tatkala Ibnu Abbas sholat di belakangnya Isman Ibnu Abbas. Dan ketika itu Ibnu Abbas, eh, Utsman Ibnu Abbas menyempurnakan salatnya empat rakaat. Ibnu Abbas mengikuti salatnya Utsman. Ah, fasuila maka Ibnu Abbas bertanya, "Loh, kok bisa kamu itu berfatwa musafir itu adalah dua rakaat, lu antum lu kok salat bersama Utsman menjadi empat rakaat. Kemudian uh, Utsman mengatakan apa? Uh, ini loh yang terjadi fitnah. Ini terjadi fitnah. Kalau ada kata Ibnu Abbas tetap melakukan dua rakaat maka akan menjadi apa? Dua dua kelompok, dua kubu antara kubunya Utsman dan kubunya siapa? Kubunya Ibnu Abbas. Maka ketika itu Utsman menjadi pemimpin. Coba lihat bagaimana fatnya Ibnu Abbas. Walaupun sunnahnya adalah dua rakaat, akan tetapi dalam rangka apa? Menjalin persatuan antara pemimpin dengan masyarakatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala rela mengorbankan yang sunnah demi mengambil masalah yang umum berupa berupa kebersamaan bersama pemimpin. Begitu pula uh, Syekh Al Albani rahimahullah dalam kitab Tamamul Minna beliau menyarankan kepada setiap negara hendaknya dia uh, hendaknya dia naam berhari raya dan berpuasa bersama pemimpin-pemimpinnya. Dan ini adalah aula beristima lebih layak untuk bisa bersatu antara pemimpin dan antara masyarakat yang ada. Ini uh, yang harus dipahami uh, eh, barakallahu fikum karena pendapat ini pendapat yang masih ada nomor, masih ada perbincangan dan masing-masing mendatangkan istihad para ulama akan tetapi dalam sisi uh, usul kita usul al-sunnah wal jamaah adalah mengikut dengan pemimpin selama pemimpin tadi masih tidak keluar dari apa? Dari khilaf yang ada ta, tadi, dari khilaf yang ada ta, tadi. Ini ringkasan dari e, pembahasan yang ada barakallahu fikum. Maka diupayakan kita beraya dan berpuasa bersama pemimpin kita dalam rangka menjaga persatuan dan ukhuwah Islam yang ada. Nah, masih panjang sebenarnya cuma kami cukupkan di sini. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat jamaah. Ya, monggo pak, monggo. Iya. Eh, yang dibutuhkan untuk laki-laki atau yang menjual emas yang ditanyakan ini apa apanya? Eh, jual beli emas terserah. Bagi yang laki-laki yang menjual atau perempuan yang menjual. Akan tetapi uh, tetap berdasarkan kaidah syariat sebagaimana kata Rasul alaihi salatu wasallam hadis si Abu Hurairah hurrimat nam ukhillat linisaina al-hariru wa dihalal dihalalkan untuk perempuan-perempuan kita sutra dan emas. Maka e, ternyata ada kesepakatan para ulama juga bahwasanya emas itu haram bagi laki-laki untuk dipakai, bukan membeli. Adapun kalau laki-laki membeli emas nggak ada masalah. Yang dilarang adalah dipakainya. Yang dilarang adalah dipakainya, bukan membelinya. Maklum, Jadi jangan disalahpahami. Laki-laki nggak boleh membeli emas, boleh-boleh saja. Dan ini hukum asal. Yang tidak diperbolehkan bagi laki-laki adalah memakai emas. Memakai emas ini dilarang oleh Nabi alaihi wasallam. Jelas? Jangan salah paham ya, bukan membelinya ya, Andai kata laki-laki membuat emas, membuat emas, gak ada masalah, gak ada masalah membuat emas. Karena tujuan dia membuat emas adalah untuk wanita, bukan untuk laki-laki atau begitu. Laki-laki kalau pakai emas dia salah, karena itu bukan bukan hanya dia. Eh, beberapa kitab, enam dijelaskan minal fawarik termasuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan adalah pakai emas. Ini termasuk perbedaan. Berarti emas itu adalah khosais sunisa. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la'anallahu rijal. Naam, la'anallahu rijal, la'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa wal bin birijal. Allah melaknat perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan. Idan kalau laki-laki memakai emas termasuk menyerupai perempuan, dan dia mendapatkan langan dari Allah Subhanahu wa taala memakai memakai bukan membuatnya jelas untuk laki-laki nah terus terus terus itu dipakai untuk perempuan enggak enggak enggak ya, boleh dong ya kalau memang dia membuatnya untuk laki-laki maka ini termasuk mimbar tahun, wa ta'awun al birri wa taqwa wala ta'awun al dua ta'awun al dua tapi membuatnya itu dipakai atau enggak Dipakai. itu dipakai ya kalau ada kata membuatnya untuk dipakai tentu saja enggak ada masalah dipakai ya hmm. Mas lo ya, kalau mas ya, selain mas gak ada, gak ada pembahasan, ada pembahasan insya Allah. Gak ada yang lain? Iya. Kalau misalnya anda seorang muslim hmm? jual buku-buku misalnya buku orang Hindu, boleh? Buku buku orang Hindu. Iya, buku apa? Uh, fatwa Rajhada emang nggak membolehkan ketika membahas tentang buku orang Hindu ajarannya ajarannya ayo fatwa ala daima fatwa ulama kibar di ulama Saudi ketika membahas tentang larangan jual beli patung faqala rahimahullah nah fa'ala hadha la yajuzu bai wa syira al-kutub al-mustamila ala syirik dengan berdasarkan ini nggak boleh jual beli kitab atau buku yang buku itu mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal i'damuha wa izalatuha. Bahkan harus ditiadakan dan dihilangkan. Inilah yang boleh. Nah kalau itu nggak boleh, maka hasilnya juga nggak boleh. Kata Rasulullah SAW, "Ila haram syai' haram tamana." Apabila Allah mengharamkan zatnya, Allah juga mengharamkan harganya. Jadi kitab yang mengandung apapun bentuk kesyirikan kepada Allah, kebidahan, kekufuran adalah ecus. Baik. Tidak ada? Paham semuanya berarti ya? Masya Allah. Atau nggak punya pertanyaan Pak ya? nggak usah malu Pak, biasa saja Anggap aja biasa saja sampai nggak ada. Ya udah kalau nggak ada sampai sini dulu. Subhanallah, alhamdulillah, saudara ilaha illa